956 Bintang Tenggara semut Musik Indonesia Selamat pagi Saud Bintang dimanapun Anda berada Kali ini saatnya saya Hendy Chandra yang akan menemani Saud Bintang semua Untuk jam 9 sampai nanti mendekati jam 10 pagi Dengan drama radio serial Sabda Pandita Ratu Yang kali ini sudah memasuki episode 20 dengan Rembulan dan Matahari Yang memasuki seri ke 591 dan juga 592 Kira-kira seperti apa kelanjutan ceritanya? Saya Hendy Chandra dari Jalan Raya 88 Jejak Banyuwangi Menyampaikan selamat tetap mengikuti jalannya cerita. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak uh, aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, adik. Uh, barangkali uh, saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan. Uh, Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, Adik? Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Thank you. Dalam seri ke-591 ini dengan para pemain Herman sebagai pekatik kuda, Endang sebagai emban, Rizli sebagai paraji gading, Elias sebagai lambong, Rifki sebagai sambar wulung, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Duh, <laughs> weteng rasane tugel. Oh alah Didi, pencernaan wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang tadi gak enak. Iku lho, omben ono Empro, Cukup tes, tes, tes, lancar wis sembarangi. Tas, tes, tas, tes, penake sampe enak ngomong. Empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo Jogo metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras Wis. Empro Manggata Probiotik paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing tidak siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes dicampurno minuman utawa makanan diumbe sabentino metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang, awak dadi seger, gak pegel wis. Empro Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai. perempuan yang masih muda dan berwajah cukup cantik itu menuju ke barak yang diperuntukkan para pekati untuk mencari para cigaring. Kepada seorang pekati kuda yang sudah berusia paruh baya, Mban itu bertanya, Bagaimana, Paman? Di manakah Kiai Paraji Gading itu? Wah, nampaknya kau harus kembali menghadap Tuan Putri Ken Umang. Hah? Karena kau tidak berhasil menemukan orang yang kau cari itu, Nduk. Hmm? Tuan Putri tentu akan marah sekali kepadaku, Paman. Tetapi, kemanakah sebenarnya orang yang bernama Kiai Paraji Gading itu? Dan siapakah orang itu, Paman? Apakah ia orang baru di sini? Dugaanmu itu benar, Ndu. Tetapi nampaknya Kiai Paraji Gading itu mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuan Putri Ken Umang. Ya, terbukti Tuan Putri saat ini membutuhkannya. Lalu kemana dia, Paman? Sejak dari petang tadi, aku telah mencarinya. Tetapi ia tidak ada. Aku bermaksud menantangnya untuk bermain dakon. Huh, ya, untuk mengisi waktu karena kemarin aku telah dikalahkannya. Tuan Putri pasti akan memarahiku. Kalau begitu, ditunggu saja di sini ya. Ah, Tuan Putri akan semakin marah kalau aku tidak segera menghadap. Marah itu akan lewat dengan sendirinya kalau waktu terus berlalu, Nduk. Ah, sudahlah. Lupakanlah. Hmm? Kita mempunyai pekerjaan yang lain, bukan? Pekerjaan apa? Ah, kau ini pura-pura tidak tahu. Ah, Paman. Mau kau kemanakan istrimu itu nanti? Ah, aku sudah bosan dengannya. Ia sudah terlalu tua untukku. Hmm, hmm, hmm. Tetapi Paman yang terlalu tua untukku. Ah? Wah, eh, kita lihat saja nanti. <laughs> terus beranjak, menyaksikan Ken Umang yang gelisah dan terus mondar-mandir di dalam biliknya. Sekali-sekali, Ken Umang meremas jemarinya sebagai ungkapan rasa jengkelnya. Sesekali pula terlontar pisuhan kasar dari mulutnya. Di waktu itu, di dalam lindungan ajian panglimunan yang menyebabkan orang yang mengetrapkannya tidak kelihatan, para Cigading menyusup ke dalam gedung Pakunjaran. Lampung dan Samberwulung terkejut ketika tiba-tiba muncul seseorang begitu saja. Mbak Yu. Hmm. Jangan lemes gitu toh. Hmm kok hamam hmm, tok? Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lo Mbak Yu lek mau curhat. Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anake mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boes. Walam Mbak Yu, wis tahu empro to? Obat tetes mangga probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli empro mengatakan mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan. Cukup tes, tes, tes. Masa toh? Saya buktinya keluarga sehat karena M-Pro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup, tes, tes, tes, beres. Kakang Paraji. Iya, aku. Hmm, kenapa? Samber Wulung dan Lambong yang terkulai lemah karena merasa lumpuh seluruh kekuatannya itu dengan susah payah mencoba duduk. Dengan pandangan mata yang kecewa, Paraji Gading menatap keduanya. Kenapa kalian bisa sampai tertangkap? Hmm? Jangan menyalahkan kami, Kakang Paraji. Aku belum menyalahkan siapapun. Akan tetapi aku benar-benar merasa kecewa karena kalian berdua bisa tertangkap. Dari segi ilmu kanuragan, Senopati Diposari dan Rudro Bondo itu bukan lawan kalian. Mengapa kalian bisa dikalahkan? Hmm? Seharusnya, jika Kakang Paraji mau berpikir, kalau kami berdua sampai tertangkap seperti ini, Tentu karena lawan kami berdua memiliki ilmu kanuragan yang lebih tinggi. Siapa yang mengalahkanmu? Mula-mula, Senopati Rudro Bondo itu yang mengalahkan kami berdua. Gila, itu sangat tidak masuk akal. Memang, Kakang. Senopati Diposari atau Rudro Bondo itu memang bukan tandingan kami berdua. Namun Senopati Rudro Bondo itu tiba-tiba menjadi orang yang kepanjingan demi ketika mencabut keris empuk gandring. Bahkan kami berdua tidak mampu berbuat apa-apa. Kekuatan keris empuk gandring itu sedemikian dahsyatnya. Orang yang memegangnya mengalami loncatan kanuragan yang tiada terkira. Lalu? Kami melarikan diri. Mengapa bisa tertangkap? Sulit bagi kami untuk menceritakannya. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Karena tiba-tiba muncul orang yang telah memegang keris empu gandrin pula. Orang itu mampu mengubah wajah. Para para Cikading berdesir mendengar penjelasan itu, ingatannya segera tertuju kepada peristiwa yang dialaminya sendiri. Ketika Senopati Diposari menangkapnya, ketika itu para Gading telah menyembunyikan diri di balik Aji Panglimunan, namun orang tak dikenal telah berhasil melukainya dengan lemparan pisau dan membuatnya kamanungsan adalah Ken Umam yang juga sering menceritakan kemunculan orang yang mampu mengubah wajah. Itulah yang telah kami alami, Kakang. Kakang jangan gampang menyalahkan kami. Kakanglah yang bersalah karena menyebabkan kami tertangkap seperti ini. Persetan dengan salah dan benar. Tetapi kalian benar-benar mengecewakan aku. Keris yang dahsyat itu tidak berhasil kalian rampas. Sementara itu kalian masih tertangkap pula. Kalau sampai Baginda memeras keterangan kalian, maka Baginda akan menemukan aku di belakangmu. Maafkan kami, kakak. Hmm, aku maafkan. Akan tetapi aku sangat kecewa. Oleh karena itu, kalian berdua harus ikhlas. Gila. Apa yang akan kakak lakukan? Sebaiknya besok pagi-pagi para prajurit akan menemukan kalian telah mati bunuh diri. Gila! Gila! Apa yang kau lakukan itu? Jangan berteriak-teriak. yang telah dipersiapkan sebelumnya menancap di masing-masing dada lambung dan sambar wulung. Kedua tangan para cigaring segera mendekap mulut kedua orang itu untuk tidak menimbulkan suara gaduh. Lambung dan sambar wulung merontak kesakitan, namun sesaat kemudian tubuh itu pun membeku. Para cikading tersenyum. Kedua pisau itu kemudian dicabutnya dan digenggamkannya ke masing-masing tangan lambung dan sambar wulung untuk menimbulkan kesan seolah-olah kedua orang tahanan itu bunuh diri. Mengapa kau sedemikian lama, Mbak? Hah? Ampun, Tuan Putri. Itu karena hamba mencari Kiai Paraji itu kemana-mana. Uh, hamba mohon ampun. Hamba tidak berhasil menemukannya, Tuan Putri. Bodoh sekali. Uh, ampuni hamba, Tuan Putri. Lalu kemana Paman Paraji Gading itu, ha? Huh? Paman Pekati Kuda mengatakan, mulai dari saat petang tiba, Kiai Paraji itu tidak ada. Lalu mengapa kau sedemikian lama? Mengapa kau tidak segera kembali begitu mengetahui paman Paraji itu tidak ada? Hamba khawatir Tuan Putri akan memarahi hamba. Itulah sebabnya hamba mencarinya kemana-mana, tetapi tidak ketemu Tuan Putri. Hmm, nampaknya ada sesuatu yang aneh pada dirimu, Mban. Ah, uh, ampun Tuan Putri. Rambutmu nampak sedikit aut-autan. Ah, uh, ketika uh, tadi kau aku perintahkan mencari paman Paraji, dandanan sanggulmu tidak seperti itu. Uh, Rambutmu sedikit aut-autan dan Hmm, bau keringat. Apa yang telah kau lakukan? Uh, uh, ampun, Tuan Putri. Uh, hamba tidak melakukan apa-apa. Hmm, kau pasti habis melakukan sesuatu ya. Kau pasti baru melayani seorang lelaki ya. Ayo, mengaku saja. Uh, uh, uh, ampun, Tuan Putri. Hamba hamba tidak melakukan apa-apa. Aku bukan orang yang bodoh, Mban. Kau tentu melakukannya dengan seorang pekatik. Di atas rumput. Lihat ini. Ini ada beberapa helai rumput makanan kuda yang masih menempel di pakaianmu. Kau pasti meladeni rayuan seorang pekatik kuda. Benar bukan? SMM Pon Temu Guru dijamin jos. Paling murah, paling lengkap, paling murah dan lengkap. Oppo BlackBerry, Samsung Nokia, iPhone Advance, Ever Cosmito, Maxstorm Nextcom. SMM Pontemu Guru Banyuwangi dijamin jos. Jangan tunda-tunda lagi Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temuguru Genteng Banyuwangi. SMM Pon, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Pon Temuguru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoss, Advan, Mito, Maxtron, Maxcom dan lain-lain. SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temuguru Genteng Banyuwangi. <laughs> Jadi benar apa yang aku tuduhkan itu, Mbak? <laughs> Hamba, Putri, hamba bersalah. Eh, ceritakan. Dengan siapa kau melakukannya? Oh, dengan Paman Pekatik, Tanu Giring, Tuan Putri. Hmm, Kitanu Giring. Pekatik kuda yang sudah tua itu? Oh, hamba, Tuan Putri. Eh, Kitanu Giring itu sudah tua. Mengapa kau melayaninya? Bukankah Kitanu Giring itu sudah mempunyai istri? Hamba, Tuan Putri. Hamba mengaku salah. Jawab, bukankah kita Nugering itu telah beristri? B benar, Tuan Putri. <laughs> bagus, bagus sekali, Mbak. Aku senang dengan apa yang kau lakukan itu. Lanjutkan saja hubunganmu dengan pekatik itu. Kau akan kuberi hadiah kalau berhasil merebut lelaki itu dari istri tuanya. <laughs> Buatlah hati istri tuanya itu berantakan. itu justru kebingungan. Ia tidak percaya ketika melihat sikap Ken Umang padanya berubah sama sekali. Ken Umang tidak lagi menunjukkan kemarahannya. Bahkan Ken Umang nampak senang terhadap apa yang dilakukannya. Seperti bermimpi, bengong terlongong-longong ketika emban itu diizinkan meninggalkan Ken Umang sendirian. Dan di halaman, emban itu termangu. Putri bikin Umang tidak marah, malah merasa senang dengan apa yang aku lakukan. Malah aku aku disuruhnya melanjutkan hubungan itu. Tuan Putri Ken Umang akan memberi hadiah kepadaku kalau aku berhasil membuat remuk hati istri tuanya. Ah, bagaimana ini? Bajeng lihat-lihat Bu Elsa sama suami dan anak-anaknya. Duh, bahagia banget yo. Iya, itu mertuanya. Wah, bahagianya, ceria dan sehat ya, Je. Iya, bukannya sehat itu segala-galanya, Bu. Oh, oh, tapi dulu nggak begitu loh. Bu Warso itu ada aja keluhannya. Anaknya sakit ini, itu, suaminya sakit-sakitan, mertuanya juga loh, Jeng. Iya ya, Jangan-jangan... Ayo, jangan berprasangka jelek dulu. Bu Warso sekeluarga sehat dan bahagia karena Empro, kan? Empro? Bukannya Empro untuk yang sakit aja? Nah, itu. Kalau sehat cukup 5 tetes habis makan. Untuk yang sedang sakit atau masa pemulihan, itu 10 tetes sebelum atau sesudah makan. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Oh, jadi Empro. Betik kuda yang bernama Kitanu Giring itu benar-benar terkejut, dan seketika itu pula wajahnya menjadi pucat pasi. Dia tidak mengira apa yang telah diperbuatnya dengan emban cantik itu sampai di telinga Ken Umang. Katik kuda itu kemudian membayangkan Ken Umang yang sangat marah pasti akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Dengan pandangan sangat kecewa, pekatik kuda itu menatap tajam ke arah emban yang telah berlaku bodoh itu. Mengapa kau sedemikian bodoh, Tondo? Hmm? Mengapa yang kita lakukan itu kau ceritakan kepada Tuan Putri Ken Umang? Hah? Oh, mengapa? Pertimbangan apa yang kau pergunakan itu, dong? Hah? Hah? Bagaimana kau bisa sedemikian bodoh, Tondo? Maafkan aku, Paman. Uh, kakak. Maafmu itu sangat terlambat sekali, dong. Kita berada di dalam bahaya. Aduh, aduh, aduh. Mengapa kau bisa menyulitkan aku seperti ini, Tondo? Tuan Putri Ken Umang tentu sangat marah kepadaku. Jangan tergesa-gesa menyalahkan aku, Kakang. Aku sama sekali tidak mengatakan apapun kepada Tuan Putri. Aku tidak begitu bodoh untuk membuka wadi kita itu. Aku tidak melakukannya. Lalu bagaimana Tuan Putri Ken Umang bisa menebaknya? Bagaimana? Bagaimana? Aku tidak bisa mengelak, Kakang. Tuan Putri itu benar bermata tajam. Tuan Putri melihat keadaanku yang tidak wajar. Masih ada beberapa lembar rumput yang menempel di tubuhku. Kemudian sanggulku yang berubah, bahkan juga keringatmu. Aduh, gila, gila. Eh, aduh, aduh. Lalu bagaimana ini, Dok? Bagaimana ini? Tapi Tuan Putri tidak marah, Kakang. Apa? Hah? Bagaimana? Bagaimana? Ternyata Tuan Putri tidak marah. Eh, piye ini? Piye? Kepriye tondo kepriye kepriye? Tuan Putri tidak marah. Uh, dan malah senang. Hus, kau jangan mengarang cerita macam-macam, dok. Sungguh, Kakang. Tuan Putri ternyata tidak marah. Bahkan kemudian malah mendorongku untuk terus melanjutkan hubunganku denganmu. Bahkan Tuan Putri Ken Umang menjanjikan akan memberi hadiah kalau aku bisa merebut Kakang dari istri Kakang. Pekati kuda yang bernama Kitanu Giring itu termangu beberapa saat. Seperti betapa susahnya dia menelan apa yang disampaikan emban itu kepadanya. Namun belum juga dia berhasil mengerti atau mengetahui mengapa Ken Umang bisa bersikap demikian? Pekatik kuda itu melangkah mendekat. Diraihnya pundak emban yang cantik itu. bercanda toh, ha? Aku tidak sedang berdusta, kakak. Benarkah Tuan Putri mengatakan seperti yang kau katakan itu? Iya. Kau tidak berbohong? Aku bersumpah. Semoga aku disambar petir kalau aku berbohong, kakak. Huh, aneh, aneh. Mengapa Tuan Putri bisa bersikap seperti itu? Aku sendiri juga tidak habis mengerti, kakak. Huh. Sekarang terserah kepadamu, kakak Tanugiring. Aku sudah menyerahkan semua yang aku miliki kepadamu. Aku minta, kau mau menceraikan istrimu itu. Dan kau harus mengambilku sebagai istrimu. Jadi? Sudah jelas. Ceraikan istrimu itu. Dan kawini aku. Jadi, kau mau menjadi istriku? Mau. lah, lah, Mau, dok. Mau. Mau. Tatapan mata pekatik kuda atau perawat kuda kelanganan Baginda Ken Arok itu termangu. Ingatannya kemudian tertuju pada istrinya. Serasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya ketika pekate itu mendengar permintaan emban itu untuk menceraikan istrinya. Hal yang dirasakannya janggal dan tidak mungkin. bagaimana? Ah, ah, aku, aku, aku harus mempertimbangkan lebih dulu, Tondo. Apa yang harus dipertimbangkan, Kakak? Ah, ini bukan persoalan sepele. Aku harus mempertimbangkan baik-baik, Nduk. Aku tidak boleh gerusa-gerusu. Tetapi apa yang harus dipertimbangkan lagi, Kakang? Bukankah aku sudah menyerahkan tubuhku kepadamu? Duh, weteng rasane tugel. Oh ala Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang tadi gak enak. Iki lho, ombenono Empro, cukup tes tes tes, lancar wis sembarangi. Tas tes tes tes, penah penake sampe nek ngomong. Empro. Empro manggata probiotik, hmm. nutrisi kesehatan kanggo joko metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Oh. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagian sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras Project. Enpro Manggata Probiotik. Paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa dips welen sing didadeno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes tes tes dicampurno minuman utawa makanan diombe saben dina metabolisme awak dadi bener. Sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun yang awak hilang awak tadi seger, gak pegel wis. Empro Manggata Probiotik, nutrisi kesehatan, baca aturan pakai. Sang waktu terus merayap. Oleh kejengkelannya yang tidak tertahankan, Ken Umang justru tertidur lelap. Sampai larut malam, ternyata Sri Baginda Singasari, Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi, tidak kembali ke keputrannya seperti yang diharapkan. Dan ketika saatnya fajar pagi tiba, Kakang Rudo Bondro. Tampaknya hanya sampai di sini kita berkuda. Jalanan selanjutnya tidak mungkin dengan berkuda. Iya. Kita mulai memanjat dan merayap naik. Kabut di mana-mana. Hawanya dingin. Semakin tinggi kita memanjat, udara semakin dingin. Ayolah Kakang, kita mulai. Rudro Bondo dan Tiposari membiarkan kuda-kuda mereka di hamparan rumput yang agak luas. Kedua senopati itu mulai memanjat naik. Bayangan puncak kelut tidak nampak tertutup oleh tebalnya kabut. Setapak demi setapak mereka berjalan, dan ada kalanya mereka harus memanjat dengan amat hati-hati karena keadaan tebing yang sedemikian rupa. Sesekali pula, mereka harus menggunakan lamparan olah kanuragan yang mereka miliki dengan melenting dan kemudian hinggap di ujung bebatuan yang runcing. Gila. Bagaimana kakang? Memanjat seperti ini. Kelihatannya sederhana. Akan tetapi melelahkan sekali. Jantungku mulai berpacu. Barangkali karena luka dengan kananmu itu kakang. Hanya pedih sedikit. Obat luka yang aku taburkan telah memampatnya. Kakang, lihat di timur. sekali. Iya. Dan dengan keadaan seperti ini, aku merasa seolah berada di depan seloma tangkap. Seloma tangkap? Iya. Apa itu? Pintu gerbang kayangan Jogring Salaka. Nah, di bawah kita, hamparan kabut melayang di mana-mana. Seperti gumpalan kabut yang diterbangkan angin. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. 956 Bintang Tenggara Semua Musik Indonesia Nah Sobat Bintang itu tadi ya Kelanjutan dari drama radio serial Sabda Pandita Ratu Yang udah memasuki episode ke-20 Dengan seri 591 dan juga 592 Kira-kira seperti apa kelanjutan kisahnya Ikuti terus drama radio serial ini di Radio Bintang Tenggara Setiap jam 9 pagi ya Saya Andi Chandra pamit dulu dari ruang dengar Anda Selamat pagi, selamat beraktivitas